Kemarin telah kita baca tentang macam-macam idhofah. Yang pertama idhofah yang ditakdirkan padanya makna alam dan itu yang terbanyak. contohnya wala muzaidin saubu bakrin dan yang kedua adalah idhofah yang ditakdirkan padanya makna min. Ini juga banyak thawbu khazin, wa babu sajin wa khatamu hadidin. Untuk idofah dengan makna min itu boleh dengan beberapa sisi. Sisi yang pertama adalah majrur sebagai mudhaf ilaih thawbu khazin babu sajin khatamu hadidin. Sisi yang kedua bisa dia dirofakkan <clears throat> dikatakan hadza saubun khazzun hadza babun sajun hadza khatamun hadidun di Arab isim yang kedua khaz saj hadid bisa sebagai naat dengan ditakwil dengan isim yang mustaq bisa juga sebagai badal bisa juga sebagai apa bayan dan itu yang terbagus yaitu di Arab sebagai atof bayan karena terjadi pada yang nakiroh. Boleh pula setelah tadi yang pertama dijarkan saubu khazin hada saubu khazin yang kedua saubu saubun khazun rofa dan itu yang terbaik dijadikan sebagai atof bayan. Yang ketiga dengan dinasobkan khazan. Hada saubun khazan. Hada babun sajan. Hada khotamun hadidan. Sebagai tamiz. Antum coba buka kembali. Ada di sana pembahasannya. Di antara isim yang mubham adalah. Maka far'an minat tamiz. Apa yang dia merupakan cabang dari tamiz itu mubham. Seperti hada saubun khuzan. Mana cabangnya? Mana asalnya? Hah? Hadza saubun khazzan. Mana cabangnya, mana asalnya? Asalnya sutra, itu asalnya. Cabangnya saub pakaian karena sutra ada yang dibikin menjadi pakaian, ada yang dibikin untuk tas dan yang lainnya. Di sini saub itu cabang dari tamiz dan dia mubham, termasuk isim yang mubham. Sehingga dijelaskan dengan tamiz khazzan. Hadza saubun khazzan Atau boleh pula dikatakan boleh dinasobkan ada thawbun khazzan karena mudhaf ilaihnya yaitu khaz itu di dalamnya ada cabang dari tamyiz. Ya. لأن المضاف إليه فيه فرع يعني تمييز karena mudhaf ilaih pada mudhaf ilaih itu ada cabang. Ada cabang dari tamiz. Tapi yang tadi yang dijelaskan itu lebih jelas ya. Hadza saubun khazzan. Khazz di dalamnya ada saub, ya kan? Ada juga yang lainnya. Kemudian yang berikutnya wa minha ma yuqaddar bi fi wa huwa qalil. Di antara idhofah ada yang didaktirkan padanya makna fi dan ini sedikit. Ya, kenapa? Karena jumhur ahli nahu tidak menyebutkannya, tidak menganggapnya. <clears throat> Batasan idhofah itu bermakna fi adalah agar Isim yang kedua itu mudhaf ilaih merupakan dzaraf merupakan dzaraf bagi isim yang pertama atau bagi mudhaf. Apakah di situ dzarafnya dhorfuz zaman ataupun dzarafnya dzaraf makan? Itu apa? Batasan idhofah dengan makna fi yaitu apabila mudhaf ilaihnya berupa dhorfuz zaman atau berupa dzarful makan. Contoh idafah dengan makna fi adalah bal makrul lail bahkan malak makar di malam hari. Di sini idafahnya dengan makna fi. Ya, karena mudhaf ilaihnya al-lail itu adalah zarfuz zaman. Bahkan makar di malam hari. Takdir maknanya bal makrun fil laili. I'rabnya bal harfi idrab Wa'ataf. Kemudian makr i'rabnya sebagai fa'il bagi, bagi fi'ilnya mahdhuf. Ya takdirnya bal soddana makrul lail bahkan menghalangi kami dari keimanan makar yang dilancarkan oleh kalian di malam hari. Dan dia makar mudhaf. Wal lail mudhaf ilaih. Majrur wa alamatu jari kasrah. Zahir ala akhiri. Boleh pula makar di Arab sebagai khabar bagi mubtada yang mahdhuf takdirnya sababu kufrina makrukum ya fil sabab eh, sebab kufurnya kami adalah makar kalian di malam hari kemudian contoh berikutnya adalah Ya sahibai sijni ucapannya Nabi Yusuf kepada dua orang teman eh, yang ada atau menyertainya di penjara. Ya sahibai sijni wahai dua temanku di penjara. Ya. Maknanya ya sahibayya fi sijni wahai dua temanku yang ada di penjara. <clears throat> di sini idhofahnya bermakna fi karena asijin merupakan dhorof. Dhorofnya dhorof apa? Makan tempat i'rabnya ya, ya harfu nidain ya sahibai sahibai munada mudhaf wa huwa mansub wa alamat nasbi al ya niyaba an fathah li anna musanna wa huwa mudhaf fa sijin mudhafun ilaih kalau jumhur menolak adanya idhofah dengan makna fi Terus bagaimana dengan ayat-ayat di sini bal makrul lail ya sahibai sijin? Kata mereka jumhur idhafah di situ dibawa kepada makna lam tapi majazi katanya, majaz. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Tarabbusu arba'ati ashhur dan juga masih yang lainnya. Kemudian kita baca matanya wa minha ma yuqaddar bi fi wa huwa qalil di antara idhofa ada yang ditakdirkan dengan fi dan itu sedikit contohnya bal makrul lail dan yang kedua ya sahibai sijin mewakili dua zarf yang pertama al-lail zarfuz zaman yang kedua sijin zarful makan وإضافة نوعان لفظية ومعنوية فاللفظية ضابطها أمران أن يكون المضاف صفة وأن يكون المضاف إليه معمولا لتلك الصفة Dan yang dimaksud eh, dan idhofah ada dua macam. Yang pertama idhofah lafziyah yang kedua idhafah ma'nawiyah. Idhafah lafziyah dikatakan dengan idhafah lafziyah karena faedahnya adalah faedah lafzi. Ma'nawiyah faedahnya makna. Kembali kepada makna. Dan di sini sepertinya yang tampak yang zahir dari ungkapan musonif bahwasanya idhofa lafziyah dengan idhofa maknawiyah itu sama dari sisi penakdiran maknanya yaitu lam ataupun min ataupun fi tapi tidak seperti itu ya jadi idhofa lafziyah dengan idhofa maknawiyah dari sisi makna berbeda kalau tadi yang disebutkan bal makrul lail, saubu khazin, itu idhafah apa? <clears throat> idhafah apa? Lafziyah atau maknawiyah? Maknawiyah. Ya, idhafahnya maknawiyah. Nah itu, hanya idhafah maknawiyah yang memungkinkan satu dari tiga penakdiran makna tadi. Apakah lam, lil ikhtisos, lil milk, ataupun min, ataupun apa? Torf fi. Ya. <coughs> Adapun idhafah lafziyah maka tidak memiliki salah satu dari tiga makna yang telah disebutkan. Kemudian falafziyah tuha amron. Idhafah lafziyah batasannya ada dua. Dikatakan idhafah itu idhafah lafziyah dengan dua syarat. Yang pertama an yakuna al-mudhafu sifatan agar mudhafnya berupa sifat. Wa an yakuna al-mudhafu ilaih ma'mulan li tilka sifah. Dan agar mudhaf ilaihnya merupakan ma'mul bagi sifat tersebut. Satu syarat yang kembali kepada mudhof, Kemudian syarat yang kedua kembali kepada mudhaf ilaih. Syarat yang kembali kepada mudhof pada ibah lafziyah adalah agar mudhofnya sifat. Syarat yang kembali kepada mudhaf ilaih adalah agar mudhaf ilaihnya merupakan ma'mul bagi sifat ya bagi mudhafun <coughs> ma'mul bi umum ya daripada sekedar maf'ul bisa fa'il, bisa maf'ul. Wal muradu bi sifah dan yang dimaksud dengan sifat di sini adalah ismul fa'il. Adalah isim fa'il. Seperti baribu zaidin. Baribu zaidin. Ini disebut dengan idhafah lafziyah. Kenapa? Karena mudhafnya borib itu sifat, isim fa'il. Dan zaid mudhafilainya ma'mul sebagai apanya itu dharibu zaidin sebagai ha maf'ulnya hadza dharibu zaidin ini orang yang mukul zaid gitu hadza dharibu zaidin Arabnya <clears throat> bagaimana I'rabnya ya dharib khabar lil mubtada al mahdhuf yaitu hadza. Hadza dharib. Dharib isim fa'il, ismu fa'il, ya'mal amal al fi'l, yarfa'u al fa'il wa yansibu al maf'ul. Wa fa'il mustatir fihi jawazan taqdiru huwa. Jadi isim fa'il ya mengandungi amalan fi'il merafakan fa'il menasabkan maf'ul. Fa'ilnya mustatir fihi huwa. Kemudian mudhaf ilaihnya zaid. Zaid mudhafun ilaih. Dan dia secara makna sebagai maf'ulnya. jadi ya, di sini harus ditakdirkan ataupun ditambahkan bersamanya al-an ataupun ghadan. Nanti akan ada penjelasannya. Hadza boribu Zaidin ya al-ana atau ghadan. <clears throat> Wasmul maf'ul dan juga yang dimaksud dengan sifat setelah isim fa'il adalah isim maf'ul. Contoh madrubu al-abdi. Ya. Madrubu al-abdi. Ini juga masuk ke dalam jenis idhofah lafziyah karena mudhofnya madrub itu sifat. Kemudian al-abad sebagai apanya? Sebagai ma'mulnya sebagai naibul fa'ilnya. I'rabnya ya madrub khabar mubtada ya yakni hadza taqdirnya hadza. Hadza madrubul abdi. Ini adalah hamba yang dipukul atau budak yang dipukul. Madrub ismu maf'ulin ya'mal amal al-fi'il. Madrub ismu maf'ul dan dia beramal seperti amalnya fi'il. Yarfa'u al fa'il dan dia karena isi maf'ul maka dia beramal seperti amalannya fi'il mudhari yang mabnil majhul merafakan naibul fa'il menasabkan maf'ul bahwa huwa mudhaf naibul fa'il mudhafun nilai yes. Ya. <coughs> naibul fa'il mudhafun nilai kemudian wasifatul musyabbahah. Yang ketiga dari macam sifat adalah sifat musyabbah yaitu sifat asifa al-musyabbah bismil fa'il sifat yang diserupakan dari sisi makna dengan isim fa'il dia bukan isim fa'il tapi diserupakan ya dalam makna dan amalan seperti isim fa'il dan biasanya sifat musyabbah itu diambil dari fiil-fiil yang lazim dari hasanun dari hasuna yahsunu itu lazim. Kalau isim fa'il biasanya dari fi'il yang muta'addi tapi enggak mesti juga. Hasanul wajhi. Hadza hasanul wajhi. Ya Rabbnya dia khabar. Ya, dari mubtada ma'hduf. Hasanun khabar marfu alamat rafi' dhamma zahir ala akhirih. Wa huwa mudhaf al-wajh mudhafun ilayh. Dan dia sebagai fa'ilnya, fil ma'na sebagai fa'ilnya. Hada hasanul waji Ini orang yang tampan wajahnya. Dan ini idhofah masuk kepada idhofah. Apa? Lafziyah. Karena mudhofnya hasan adalah apa? Sifat. Al-wajih mudhof ilaihnya adalah ma'mul dari hasan. Hasan sifat musyabbah beramal seperti amalannya fi'il. Ya, al-wajih mudhof ilaih tapi secara makna dia sebagai fa'il dari hasan. Ma'mul dari hasan. <clears throat> Kemudian wal ma'nawiyah dan macam yang kedua dari idhofah setelah yang pertama tadi idhofah lafziyah adalah idhofah ma'nawiyah awal ma'nawiyah man al amran Idhafah maknawi adalah idhafah yang hilang darinya dua perkara di atas. Mudhafnya bukan sifat, mudhaf ilainya bukan ma'mul dari mudhaf. Itu apa? Al-idhafah al-ma'nawiyah. Mudhafnya bukan sifat, bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, bukan sifat musyabbah. Kemudian mudhaf ilainya bukan ma'mul bagi sifat tersebut. Contoh, gulamu Zaidin. Gulam bukan sifat. Zaid bukan makmulnya sifat. Ya ya, jelas ya. Gulamu Zaidin. Gulam sebagai khabar dari mubtada mahdhuf marfu'. eh, marfu'. Ya. وعلامة رفع الضمة al akhiri wa وهو مضاف زيدين Nahu ghulamu Zaidin au al-awwalu Saya wal makna mantafa fiyal amran. Idhafa ma'nawiyah adalah idhafa yang kosong darinya dua perkara di atas. Ya, mudhafnya bukan sifat, mudhaf ilai bukan ma'mul. Contoh hulamu Zaidin al-awwal. Yang pertama, maksudnya apa yang pertama? Hah? mudofnya bukan sifat. Tadi yang pertama sebutkan mudofnya sifat. Kalau mudofnya bukan sifat, contohnya ikramu zaidin. Ikramu zaidin. Hada ikramu zaidin. Ikramu marfu. Saya khobar Dari mubtada mahdhuf takdirnya hada. Ya. Khabar marfu alamat rafi abdhamma dhahir ala akhirih wa mudhaf zaidin mudhafun ilai majrur. Ini bafah idhafah apa? Ma'nawiyah. Maknanya apa di sini? Lam min atau fi? Lam ya, yang dekat ya. Ikramun li Zaidin yang memulakan Zaid. <clears throat> Kalau tadi nggak cocok kan yang iba falaf eh, dia itu diterjemahkan ataupun dibawa kepada makna lam min ataupun fi. Seperti contohnya tadi boribun boribu Zaidin. Ya tidak pas kalau ditakdirkan makna fi ataupun lam. I'rabnya ya tadi ya ikram khabar khabar mubtada mahdhuf taqdiru hadza ikram ikram hadza ikram zaid ikram masdar ya'mal ya, amal al-fi'l dia ya, ikram masdar akrama ikrimu ikraman dan masdar juga sama beramal seperti amalnya fi'il merafa'kan fa'il menasabkan aful dan dia ikram mudhaf makmulnya mudhaf ilaih ada makmulnya Zaid. Kok di sini ada makmulnya tapi tidak disebut dengan idhofah lafdiyah kenapa? Karena ikram bukan sifat. Terpenuhi syarat yang kedua yaitu mudhof ilaihnya adalah makmul bagi yang pertama tapi yang pertamanya bukan sifat. Maka ini bukan apa? Idhofah lafdiyah. Masuknya kepada idhofah ma'nawiyah. Kemudian awisani ataupun yang kedua. Maksudnya hilang syarat yang kedua. Kalau tadi contoh ikram Zaid hilangnya syarat yang pertama. Sekarang kalau hilang syarat yang kedua, itu apa? Mudhaf ilahnya bukan makmul. Dari mudhof dari sifat. Contohnya katibul qadi. di sini katib mudhofnya sifat. Tapi al qadi mudhaf ilahnya itu bukan makmul dari katib, sehingga ini juga masuknya kepada maknawi maknawiyah bukan lafziyah karena hilang satu syarat. Katib di situ meskipun dia sifat tapi dia tidak didofahkan kepada makmulnya. Apa artinya katibu al qadi Hah? Sekretaris atau penulisnya al qadi di situ katib tidak beramal pada al-qadhi. Seperti bu Zaidin. Ini beramal. Dori pada Zaid. bu Zaid sama dengan bu Zaidan. Sedangkan katibu al-qadhi tidak bisa ditakdirkan yaktubul qadhi. Yaktubul qadhi menulis qadhi. Nggak bisa kan? Tapi ini bukan katibul Qadi, penulisnya al Qadi, sekretarisnya Qadi. Maka ini maksudnya kepada idhofah lafziyah bukan maknawiyah karena hilang syarat yang kedua yaitu agar mudhof ilainya makmul dari sifat. Katib di sini sifat, cuma al-qadhinya bukan makmul dari katib. <coughs> Takdirnya katibul lil sekretaris milik Qadi. Juga termasuk dari idhofah ma'nawiyah ditambahkan termasuk dari idhofah ma'nawiyah adalah idhofahnya dzaraf secara mutlak. Ya dzaraf dzaraf semua ketika karena pada isim ataupun jumlah maka idhofahnya masuk kepada idhofah ma'nawiyah. Seperti indak Zaidun indak. Ini idhofah ma'nawiyah yaumahum barizun yauma didhafahkan kepada jumlah hum barizun juga idhafah ma'nawiyah masuk di dalamnya idhafah masdar masuk kepada idhafah ma'nawiyah adalah idhafahnya masdar kepada maf'ulnya seperti yang dicontohkan tadi ikramu zaid kemudian juga idhafahnya mausuf li sifati diidhafahkannya sifat kepada sifatnya seperti masjidil jami' Masjidil Jami' hadza Masjidul Jami' ini adalah Masjid Jami' idhofah ini disebut dengan idhofah al mausuf Di sifatih diidhofahkannya mausuf yang disifati yaitu al jami' eh, eh, itu masjid kepada sifatnya yaitu jami' aslinya kan al masjid al jami' aslinya al jami' sebagai sifat dari masjid cuma di diidhofahkan di sini untuk meringkas ini juga masuknya idhafatul mausuf li sifati maksudnya idhafah maknawi. Ya, hadza masjidul jami'. Didhafahkan di situ mausuf yaitu masjid kepada sifatnya al-jami'. Aslinya al-masjid al-jami' gitu. Contoh yang lain Rabiul Awal. Darul Akhirah. Tadi aslinya kan Ad-Dar Al-Akhirah. Ar-Rabi' Al-Awwal aslinya. Salatul Ula Ya. As-salah al-ula. Juga masuk ke dalam idhafah lafziyah. itu lagi. Idhafah ma'nawiyah adalah idhafah sifat di mausufiyah. Diidhafahkannya sifat kepada yang disifati kebalikan dari tadi. Ya. Seperti <clears throat> kiramin nas. Haulai kiramun nas. Kiramun nas. Aslinya annasu al-kiram. Ya. Diringkas dengan dibafahkan sifatnya kepada yang disifati. Sifatnya kiram dibafahkan kepada yang disifati anas. nas Aslinya anas nas al-kiram. Dirubah menjadi kiramun nas. Dan juga ibafah isim tafdil itu juga masuk kepada ibafah yang maknawi. Seperti Zaidun Afdulul Qawmi. Zaid adalah kaum yang paling utama. Zaidun afdalu al qawmi Nah itu. Cukup ya di sini. Subhanallah bihamdik, syadallah ilaha illa Assalamualaikum.